السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد Hadirin hadirat Ma'asyiral muslimin yang saya cintai Ramadan adalah madrasah sekolah tempat di mana kita banyak sekali belajar tentang hidup dan kehidupan supaya kita lebih siap menghadapi hidup supaya kita punya wawasan supaya kita mampu melihat persoalan jauh ke depan supaya kita tidak terjebak pada keuntungan sesaat tapi merugikan jangka panjang malam ini saya ingin mengajak kita semua melihat kurikulum Ramadan pelajaran apa yang diberikannya kepada kita Pertama, Ramadan mengajarkan kita menjadi orang-orang yang sabar, ulet, dan tahan uji. Ini zaman di mana persaingan tajam. Betul? Jangankan jadi pejabat tinggi, jangankan jadi pengusaha sekarang ini. Jadi kiai saja kalau tidak sanggup bersaing, Ini bahasa kasar tapi jujur. Karena orang sekarang hidup di zaman banyak pilihan. Akibat persaingan yang semakin tajam, orang sering kehilangan kesabaran. Kepengen cepat kaya, lalu tidak sabar. Makan renten, nipu orang, buka peternakan tuyul, korupsi sekarang ini kan lagi santer bulog get jilid 2 rupanya memang tajam uang bulog itu bulog sudah memakan salah seorang mantan ketuanya berdua amang bulog sudah memakan seorang presiden sekarang Bulog sedang mengarah kepada ketua DPR. Kita lihat hasilnya. Tentu saja kita prihatin karena kita tahu ekonomi kita sedang sulit. Hutang melilit leher, tetapi pada sisi lain kita melihat enak saja uang mengalir puluhan miliar untuk sesuatu yang tidak terkait dengan kepentingan rakyat. Karena itu puasa mendidik kita sabar, biar lapar melilit perut, biar haus mencekik tenggorokan kalau maghrib belum datang jangan sentuh makanan jangan ambil minuman sabar betul ada waktunya Lalu lintas itu macet karena kendaraan besar tidak mau ngalah, kendaraan kecil tidak tahu diri. Betul antrian di pasar kacau karena yang sudah dapat nggak mau minggir, yang di belakang dorong-dorong. Betul. Dimanapun antrian kacau, Bung. Kalau yang sudah dapat mau dapat lagi, yang nunggu kelamaan, akhirnya dorong-dorongan, kacaulah kehidupan sosial. Puasa melatih kita sabar, karena sebagai bangsa kita punya latar belakang sejarah. Kita ini bangsa yang ditempa oleh segala macam kesulitan. Kita 350 tahun dijajah Belanda, sulit. Setelah merdeka, kita dirongrong oleh berbagai macam pemberontakan, susah. Lalu PKI berontak, susah lagi. Lalu berdiri Orde Baru, lama-lama-lama, susah lagi. Orde Baru selesai, muncul reformasi, masih susah juga. Kita bangsa yang ditempa oleh kesulitan, bangsa yang tahan bantingan, bukan bangsa yang cengeng. Karena itu mari kita menjadi diri kita. Kita akan gagal kalau kita mau jadi orang lain. Kita akan gagal kalau kita hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Jadilah kita diri kita sendiri. Sabar, ulet, dan tahan uji. Inilah kurikulum pertama dari pelaksanaan ibadah puasa. Sehingga dengan dibekali sifat sabar, kita bisa mengendalikan diri. Manusia hebatnya ya. Ayo kita banding-bandingkan malaikat, binatang, manusia. Malaikat tidak diberi nafsu, hanya diberi akal. Kalau malaikat tidak pernah salah, wajar. Jibril nggak pernah korupsi ayat. Ah, ini ada ayat bagus saya pakai sendiri saja ini. Tidak, Malaikat maut tidak pernah salah adres mencabut nyawa orang yang belum waktunya mati. Tidak pernah. Dan itu wajar. Malaikat makhluk tanpa alternatif. Secara instinktif dia diciptakan untuk taat. Sebaliknya binatang. Diberi otak tapi tidak diberi akal. Binatang hanya diberi nafsu. Kalau binatang tiap hari salah, Wajar ayam. Kalau sudah datang syahwatnya, tidak usah menoleh ini banyak orang apa tidak. Betul. Kuda keliling kota tidak pakai celana, tenang saja. Betul. Dan wajar namanya juga binatang. Sedangkan manusia diberikan akal dan diberikan nafsu. Tiap hari terjadi perjuangan kadang akal menang, kadang nafsu yang menang. Ketika akal menang, kita lebih tinggi dari malaikat. Ketika nafsu yang menang, kita lebih rendah daripada binatang. Hadirin yang saya cintai. Itu pelajaran pertama, sabar, ulet, tahan uji. Lalu pelajaran yang kedua, melahirkan sikap istiqomah punya stabilitas temperatur batin istilah sekarang. Soal istiqomah ini saya tidak akan menjelaskan pengertiannya. Saya mau cerita saja. Mau dengar nggak? Ini tentang istiqomah. Dalam satu pertempuran, Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi bersama tentaranya, tentara Islam, pernah mengalami kekalahan. Karena kalah, banyak yang ditahan jadi tawanan orang-orang kafir. Beberapa perwira dan banyak opsir. Tercatatlah ada tiga orang opsir jadi tawanan Raja Kafir ini. Satu hari Raja Kafir musyawarah dengan Perdana Menterinya. Perdana Menteri, saya Tuan Raja, ini tawanan Islam ini enaknya diapain? Kalau enaknya sih dibunuh saja Tuan Raja, selesai urusan. Ah, soal bunuh sih gampang, Perdana Menteri. Maksud Tuan Raja, bujuk saja agar dia meninggalkan Islamnya, ikut ke agama kita. Nanti kita kasih hadiah. Begitu. Iya, baiklah. Besok saya sidang tiga-tiganya. Besoknya ini tiga opsir sidang di tempat terbuka langsung oleh Perdana Menteri. Mula-mula dipanggil opsir pertama. Opsi pertama. Ya, Perdana Menteri. Sini. Baik. Kamu tahu kamu siapa? Tahu. Siapa kamu? Tawanan. Iya, kalau tawanan bisa diatur kan? Diatur bagaimana? Kamu mau nggak ikut saya bersama Tuan Raja meninggalkan Islam agamamu mengkhianati saudara-saudaramu sebangsa, setanah air, sekeyakinan, ikut dengan saya, tinggalkan Islam. Nanti kamu akan saya angkat jadi pejabat tinggi, gaji cukup, rumah cukup, kendaraan cukup, istri cukup. Tapi kalau kamu menolak, kamu akan saya bunuh. Hmm, Tuan Perdana Menteri, iya. Apa Anda menyangka selama ini saya berjuang karena kepengen kedudukan yang tinggi? Nih. Tuhan menyangka saya berjuang ini karena kepengen harta yang banyak. Jaminan hari depan yang memadai. Tidak Tuhan Perdana Menteri. Saya tinggalkan keluarga, kampung halaman, sanak famili, handai taulan. saya jihad karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Tapi sekarang kamu tawanan kan? Itu resiko perjuangan. Kamu tidak mau meninggalkan Islam? Tidak. Kamu akan saya bunuh. Silakan. Kamu tidak takut mati? Tidak. Kamu berani dari kemarin? Apa dikira baru sekarang saya berani? Tuan Perdana Menteri, saya berharap memang saat-saat seperti ini bisa saya temukan. Ibadah saya sedikit, solat saya kurang, puasa saya kurang. Barangkali dengan jihad saya bersimbah darah mati di tangan Tuhan. Allah akan mengampuni dosa-dosa saya dan saya dapat tiket untuk mencapai keriduannya. Gila kamu. Biarin. Kalau ini Tuhan anggap gila, saya bisa berbuat lebih gila dari ini. Saya bunuh kamu, bunuh. Algojo, dipancung, deal. Ini terlepas kepalanya dari badannya. Menggeluntung kepalanya ke bawah. Jatuh bergelindingan. Itu kepala lepas dari badan ngaji. Baca ayat Quran Sampai Perdana Menteri bingung. Minggir, minggir. Ini ada kepala ngaji. Ayat yang dibaca. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan diri doi masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Matanya terpejam rapat, bibirnya tersenyum, dia gugur sebagai syahid karena membela keyakinan. Dia istiqamah, tidak goyah oleh tawaran jabatan dan kedudukan yang tinggi. Perdana Menteri geleng kepala dasar orang Islam Panggil officer kedua. Officer kedua. Ya, Perdana Menteri. Kamu sudah lihat temanmu yang barusan? Sudah. Matikan? Mati. Kamu bagaimana? Mau tetap berjuang untuk Islam atau ikut kami? Jabatan tinggi, kedudukan tinggi, rumah tinggi. Bagaimana? Atau mau mati seperti teman kamu barusan? Sudah kamu pikir? Sudah, Perdana Menteri. Sudah apa? Sudah, jangan banyak omong. Maksud kamu apa? Saya sudah tidak sabar mau nyusul teman saya yang barusan itu. Saya tidak bayangkan bagaimana disambut oleh malaikat di surga. Disambut oleh para bidadari di surga. Menggapai ridho Allah. Oh, Perdana Menteri. Sudah, jangan banyak omong. Kalau mau potong, potong saya. Hmm. Perdana Menteri bilang ini lebih gila dari yang pertama. Yang pertama masih mau diajak ngomong ini malah langsung minta disembelih. Ayo, Algojo, potong. Potong lagi. Deal. Iya. Terpisah lagi kepalanya dengan badan, jatuh ke bawah, menggeluntung, ngaji lagi. Hmm. Ayatnya yang dibaca وجوه يومئذ نادرة إلى ربها ناذرة Muka mereka hari itu berseri-seri Kepada ridho Allah mereka memandang Bibirnya senyum Matanya terpejam Dan dia ajal dengan husnul khatimah Mendapat syahid Karena teguh punya keyakinan Istiqamah dalam perjuangan Tidak goyang Tidak mencela dan mencele Hah? Officer ketiga, sini. Yap, siap Perdana Menteri. Kamu sudah lihat nasib dua orang teman kamu? Sudah. Mati kan? Mati. Kamu mau seperti dia? Oh, tidak Perdana Menteri. Saya tidak mau mati. Daripada matikan lebih baik hidup. Kamu mau ikut saya? Mau Perdana Menteri, mau. Gaji besar, rumah besar, kendaraan besar, istri. Mau Perdana Menteri, saya mau daripada tidak jadi apa-apa, kan lebih baik jadi apa-apa. Daripada tidak punya apa-apa, kan lebih baik punya apa-apa. Oh, jadi kamu selama ini berjuang karena mau cari apa-apa? Iya. Bagus. Nanti saya musyawarah sama raja. Kamu diangkat jadi bupati di mana? Tunggu ya. Perdana Menteri laporan, Tuan Raja. Ya. Ini opsi ketiga kelihatannya baik ini. Dia mau mengkhianati teman-temannya, sebangsa, setanah air, sekeyakinan. Mengkhianati bangsanya, meninggalkan agamanya. Dia mau ikut kita. Kita angkat jadi pejabat di mana dia? Raja senyum, oh soal angkat mengangkat si gampang Perdana Menteri. Cuma saya pikir-pikir opsi ketiga ini kok tegel-tegelin. Kok sampai hati ya? Temannya sendiri, seiman, sekeyakinan, sebangsa, setanah air dikhianati karena mengejar jabatan, harta, kedudukan. Orang itu Perdana Menteri kalau sudah mau mengkhianati saudaranya sendiri, apalagi orang lain. Ini opsir ketiga ini opsir bejat. Anda bayangkan temannya sendiri dikhianati. Nanti kalau ada kesempatan kita ditikam dari belakang. Hmm. Jadi bagaimana Tuan Raja? Malah kalau saya lihat yang dua yang sudah mati itu, itu orang hebat Perdana Menteri. Punya pendirian, istiqamah. Malah kalau bisa yang dua itu dihidupin lagi. Loh, dihidupin bagaimana Tuan Raja sudah kadang mati. Jadi bagaimana ya obser ketiga ini? Bunuh, bunuh, bunuh. Buat apa piara benalu jadi duri di kaki nanti? Bunuh. Baik. Perdana Menteri kembali. Obser ketiga, siap Perdana Menteri. Saya jadi bupati di mana? Bupati, bupati. Modar sampean. Loh, saya mau dibunuh. Bunuh! Katanya kalau ikut agama Tuhan, meninggalkan agama kami, saya akan jadi pejabat tinggi. Kamu obsir bejat, kamu tidak punya pendirian. Saudaramu sendiri seagama kamu khianati. Apalagi orang lain, potongan kaya kamu jadi pejabat, rusak negara ini. Hadirin hadirat yang berbahagia. Saya lanjutkan cerita ini. Nanti kesimpulan diambil sendiri-sendiri. Jadi saya mau dibunuh Tuan Perdana Menteri. Ya, kamu mau dibunuh. Tidak jadi-jadi pejabat. Tidak. Kamu bejat. Bejat kok mau jadi pejabat. Nanti juga kalau kamu jadi pejabat paling kerjamu memperkaya dirimu sendiri. Paling banter keluargamu dan golonganmu. Rakyat tetap saja tidak terurus. Paling-paling kamu selalu sudah jadi pejabat tinggi kerjamu cuma membuka, meresmikan, berkunjung. Berkunjung, meresmikan, membuka membuka, meresmikan, berkunjung. Lah kapan kamu ngurus rakyatnya? Bejat kamu. Jadi saya dibunuh, bunuh. Iyalah, kalau mau dibunuh ya saya bunuh, tapi saya mau Islam lagi ah. Terserah, mau Islam lagi mau tidak, kamu tetap akan dibunuh. Iya, saya mau Islam lagi. Ayo cepat. Iya Pak, saya mau syahadat dulu. Cepat. Iya Pak. Ashadu a a a macet lehernya. Ayo cepat. Iya Pak. Ashadu a a a a tidak bisa mengucap syahadat. Ayo cepat. Iya Pak. Ashadu a a a tidak tuntas mengucap syahadat, golok algojo keburu sampai di lehernya. Deal. darah mancur, pisah kepala dengan badan, menggeluntung ke bawah, ngaji lagi. Wong dia bekas santri, masih bisa ngaji. Cuma ayat yang dibaca lain sama dua temannya tadi. Ayat yang dibaca, Afaman haqqa alaihi kalimatul azab afaman haqqa alaihi kalimatul azab afa anta tunkizu man finnar ini ayat yang dibaca orang yang memang sudah dapat ponis akan mendapat azab bisakah kamu menyelamatkan dia dari neraka bertahun-tahun berjuang di bawah bendera Islam untuk kejayaan Islam. Di akhir hayatnya dia tergoda oleh kedudukan dan harta, oleh jabatan dan pangkat. Ia bergeser, imannya rapuh, hilang istiqomahnya, ditinggalkan agamanya. Dan dalam keadaan begitu dia mati, dia su'ul khatimah. Na'udzu Hadirin, apa guna saya ungkapkan ini? Mari kita belajar perlu stabilitas temperatur batin. Saya sering katakan, berapa banyak orang waktu di bawah teriak-teriak berantas korupsi, ganyang korupsi, sikat korupsi, cuma karena belum dapat kesempatan. Begitu dapat kesempatan, korupsinya lebih gila dari yang dia teriaki. Betul? Waktu di bawah rajin baca ayat kursi, dapat kursi, lupa sama ayat. Betul? Betul? ini yang memerlukan sikap istiqamah konsisten hanya dengan semangat seperti ini maka kita tidak akan goyah oleh tantangan yang bagaimanapun beratnya hadirin yang saya muliakan Allah berjanji orang-orang yang beriman kemudian beristiqamah tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu akan turun kepada mereka malaikat seraya berkata, kamu tidak usah takut, kamu tidak usah sedih. Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang istiqamah. Ayo kita tetap istiqamah melaksanakan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.